khulafatun tahliliyatun li ba'di mawdu'atil kitab. Sedang gugur. Spesial analitik mereka enggak bisa berkitabnya. Li ba'dil mawdu'at untuk beberapa tema pembahasan kitab ini. Yang pertama al isu ini kita di tema pokok kitab ini. Hmm, أولا الموضوع الرئيس للكتاب الموضوع الرئيس للكتاب يستدف للقارئ من عنوانه وقد أشار المؤلف رحمه الله في مستهل الكتاب إلى أنه أراد التنبيه على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وأصوله وهي النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمجانبته هديهم على الأمم وأعيادهم على الخصوص وبيان حكمة ذلك وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم ونحوهم وأصل هذه المسألة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي السلف الصالح واستقراء الأثار في ذلك وقبل أن أدخل في دراسة موضوعته أحب أن أحب, أحب أن أنبه أن أنبه أن أنبه القارئ على ثلاثة أمور مهمة عن هذا الكتاب الأمر الأول أن هذا الكتاب بجملته يعتبر دراسة تفصيلية فريدة لهذا الموضوع المهم والخطير في حياة المسلمين الذي يعتبر أصلا من أصول العقيدة الإسلامية فإن المؤلف رحمه الله استوفى مسألة النهي عن مشابهة الكفار عن مشابهة الكفار عن مشابهة الكفار من أصولها وفروعها وأدلتها الأقلية والنقلية وما ورد فيها من آثار من آثار ومواقف عن سلف الأمة بأسلوب علم بأسلوب علمي رصين يشبع القارئ يشبع القارئ يشبع القارئ ويجعله يشعر أنه <coughs> أمام قضية واضحة المعالم بينة المسالك جلية الدليل والحكم فلا يخرج من مسألة فلا يخرج من مسألة بحثها بحثها المؤلف فلا يخرج من مسألة بحث بحثها المؤلف إلا وقد فهمها واقتنع بأدلتها وما توصل فيها من حكم نعم. الموضوع الرئيس بما فقط kitab ini ya tadi jelas bagi pembaca dari judul buku Lafaz akarat dan berisyarat ma'alif penulis mustahil Alkitab di awal kitab ini bahasanya beliau arah aroda menginginkan dengan kitab ini akan lebih mengingatkan satu kaidah penting termasuk di antara kaidah Islam dan dasar-dasar Islam yaitu kaidah melarang kasar dengan orang kafir dan perintah untuk menjauhi hati him perilaku mereka alal umum secara umum dan hari raya mereka alal khusus secara khusus dan menjelaskan hikmah hal tersebut pemajaan di syariah dan apa yang diajarkan oleh syariat berupa menyelisih ahli kitab dan orang-orang ajar lihat footnote aksid fil aajimi huna al ajamu ghairul muslimin wa ghairul mutamassikin Nabi hadir islam Jadi maksud ajam di sini adalah ajam yang bukan muslim dan ajam yang muslim namun tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam dan semacamnya Wa aslu hadil masalah dan dalil untuk masalah ini itu terdapat dalam kitabillah dalam Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk salafus saleh dan istiqra dan dengan <coughs> mengumpulkan berbagai asar atau meneliti berbagai asar lika tentang hal tersebut dan sebelum saya masuk dalam <coughs> mengkaji tema-temanya Uhitu maka aku ingin untuk mengingatkan e, pembaca tentang tiga hal yang penting berkaitan dengan kitab ini. Yang pertama, sesungguhnya kitab ini berjumlah di secara umum yuktabar dinilai adalah kajian rinci faridah satu-satunya untuk tema yang penting ini dan berbahaya ini yaitu tema masalah tersebut dengan orang kafir dalam kehidupan kaum muslimin yang merupakan hal ini yaitu tema ini yuk tabar dinilai aslan min usul akidah islamiyah di antara kaidah penting akidah Islam karena mu'alif penulis istaufa me, eh, secara lengkap membahas masalah larangan musyafatul kufar melarang sama mencapai orang-orang kafir mun uliha wa dari dasar-dasarnya sampai rincian-rinciannya akli dan nakli wa mawarda fiha dan berbagai asar wa mawakif dan sikap dari salaful ummah yang warada yang datang berkaitan dengannya dengan gaya bahasa yang ilmiah, rasim yang kokoh, yusbik yang mengenyangkan pembaca, yang memuaskan pembaca, dan menjadikan pembaca itu yasur merasa bahwasanya dia berada di sebuah permasalahan yang sangat jelas rambu-rambunya, ma'alim. Bayinatil bayinatil masalik sangat jelas jalan-jalannya dan jelas dalil dan hukumnya sehingga tidaklah keluar seorang pembaca tidaklah keluar dari masalah yang dibahas oleh mu'alif penulis kecuali telah memahaminya waksana'a dan merasa puas dengan dalil-dalilnya pematawa solafiha dan kesimpulan akhirnya menghukmin yaitu hukum hukum yang jadi kesimpulan akhir di kitab ini merupakan pembahasan terlengkap faridah dan rinci tentang masalah نقول الأمر الثاني أن هذه القاعدة التي أصلها المؤلف رغم أنه من أهم رغم أنها رغم أنها من أهم أصول عقيدة السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وأن الصحابة والتابعين وتابعيهم يحذرون الأمة من التهاون بها والوقوع فيما نهى عنه فيما نهى عنه <coughs> فيما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من من مشابهة الكفار والأعاجم ونحوهم وبرغم وبرغم وضوح أدلة هذا هذا الأصل في الكتاب والسنة وتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أمته من الوقوع في ذلك رغم هذا رغم هذا كله كاد هذا الأصل العظيم أن يم يمحى أن يمحى من أذهان أكثر المسلمين بعد القرون الثلاثة الفاضلة فوقعوا في المحذور وأخذوا بسنن الأمم حذو حذو حذو القذة بالقذة فمما وقعوا فيه على سبيل المثال البناء على القبور واتخاذ المساجد واتخاذ المساجد عليها وهذه المسألة واضحة وهذه مسألة واضحة في السنة فقد حذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته من الوقوع فيها أشد التحذير كما سيأتي بيانه أثناء الكتاب أثناء الكتاب ومع ذلك وقعت فيه طوائف من الأمة فجاء المؤلف رحمه الله فجل هذا الأمر فجل هذا الأمر وبينه وأعلنه على الملاء على الملاء بلسانه وقلامه فكتب وناظر وأمر ونهى وأثمرت دعوته بحمد الله وكتابه هذا جزء مما قام به في بيان الحق في ذلك نعم. kemudian yang kedua punya kaidah yang ditetapkan al mu'alaf oleh penulis yaitu larangan bersahabat dengan kufar Roma meskipun kaidah tersebut adalah min aham usul akidah salaf termasuk dasar akidah salaf yang paling penting filkun salah fadilah pada tiga generasi awal Islam yang utama dan sesungguhnya sahabat tapi dan tapi tabiin itu telah mengingatkan umat tahun supaya tidak meremehkan masalah ini dan supaya tidak terjumus dalam apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu musyabahatil kufar menyerupai orang kafir dan orang ajam serta semacamnya jadi rahmi dan meskipun jelasnya dalil-dalil untuk faedah ini yang terdapat dalam Quran dan Sunnah dan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya minal supaya tidak terjumus dalam hal itu. Roh meskipun itu semua kadang hampir-hampir adalah asal kaidah yang penting ini <coughs> terhapus dari adhan benak mayoritas kaum muslimin setelah tiga generasi utama. Maka mereka wakau terjumus dalam hal yang dilarang dan mereka mengambil eh, sunnah atau kebiasaan umat-umat terdahulu hadwal kudati bil kudati bagaimana anak panah dengan anak panah ya, bagaimana muridnya anak panah dengan anak panah Kami mawa kaufi maka diantara yang kaum muslimin terjemus ke dalamnya yang merupakan tasawuf dengan orang-orang kafir alasan pilih bisa dan ini sekedar contoh telah membuat bangunan di atas kuburan kemudian menjadikan masjid di atas kubur dan ini adalah masalah yang wadih sangat jelas hukumnya dalam sunnah Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadara mentahdir mengingatkan umat umatnya minal hukum supaya tidak terjumus di dalamnya asyad tahdir dalam dengan pernyataan yang sangat sangat keras bagaimana akan datang penjelasannya di tengah-tengah kita. Meskipun demikian, wakoat tersebut di dalamnya banyak kelompok atau banyak uh, kelompok dari umat ini. Maka datanglah mu'alif rahimullah Fajalan maka beliau jelaskan perkara ini Wabayanahu dan beliau jelaskan Dan beliau umumkan alal malai Di hadapan banyak orang Dengan penanya dan Dengan lisannya dan penanya Maka beliau menulis Mendebat, memerintah dan melarang Wa asmarat dan berbuahlah dakwah beliau dengan alhamdulillah dengan segala puji Allah. Dan kitab ini adalah juz'un bagian dari apa yang beliau lakukan di bayanil haqi untuk menjelaskan kebenaran tidak berkaitan dengan masalah itu. الأمر الثالث أني وجدت الكتاب من خلال دراستي له كأن ما ألف للمسلمين في هذا الأصر سواء في, موضوع في موضوعاته وطريقة بحثها بحثها, بحثها وعلاجها أو في أسلوبه وذلك يرجع في في نظري لأسباب منها لأسباب منها تشابه عصرنا بعصر المؤلف في كثرة البدع وظهورها وفي ففي ضعف المسلمين وقوة الكفار وانتشار, وانتشار عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وانتشار عقائدهم وانتشار, وانتشار عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وعاداتهم وأزيائهم بين المسلمين بالإضافة إلى ظهور الفرق الضالة واستعلائها بين المسلمين خاصة الروافض والباطنية والصوفية ففي عصر مؤلفه تغلب الكفار من من الفرنجة وتتارى على أكثر على أكثر بلاد المسلمين وفي هذا العصر كذلك تغلب تغلب تغلب الفرنج سياسيا وفكريا أيضا على أكثر بلاد المسلمين رغم رحيل رغم رحيل أكثرهم عنها ومنها أيضا بعد بعد نظر بعد نظر المؤلف رحمه الله وسعة وسعة علمه وإدراكه مما جعله يعالج هذه الأمور هذه الأمور يعالج هذه الأمور بأسلوب عام يناسب المسلمين في كل مكان وكل زمان ويتضح لنا ذلك لو استع لو استعرضنا أهم الموضوعات التي بحث بحثها بحثها المؤلف وهي موجودة في زمنه وتجدها أيضا بين المسلمين اليوم. نعم. Kemudian yang ketiga Aku dapatkan kitab ini min khilal melalui dirasati kajianku terhadapnya Karena masa akan-akan ulifat ditulis untuk kaum muslimin di hadal asar di zaman ini Baik dalam muduat tihi dalam tema-temanya Ataupun tarikah metodologi pembahasannya Wa jihad dan pembahasannya Ofi uslubi atau dalam gaya bahasanya Wadalika dan itu kembali dalam pandanganku karena beberapa sebab. Yang pertama, miripnya zaman kita ini dengan zamannya sebelum Islam dunia. Yaitu dalam masalah banyaknya bid'ah dan munculnya dan menangnya bid'ah. Kemunculnya atau nampaknya bid'ah di tengah nampak di tengah-tengah masyarakat bukan tersembunyi. Dan lemahnya kaum muslimin sepakuatnya orang kafir serta tersebarnya akidah orang kafir dan pemikiran orang kafir, akhlak orang kafir, kebiasaan orang kafir, dan mode pakaian orang kafir, Asia, ya. kainan muslimin di antara kaum muslimin. Bil idofah ditambah munculnya berbagai firqah-firqah yang sesat, istilah iha dan berkuasanya firqah-firqah sesat tersebut di tengah-tengah kaum muslimin, terutama Rafidah, Batiniyah, dan Sufia. Ya. maka di zaman Mu'alif Syekhul Islam Tamiyah juga terlibul kufar orang-orang kafir itu yang menang menang Faranja dari Eropa baik orang kafir Eropa atau Tatar, Tartar mereka lah yang menjajah al-aksar mayoritas negeri kaum muslimin Wafi hadal Asid dan di zaman ini demikian pula Terlibul Faranju eh, Eropa mendominasi si secara politis, berpikiran dan pemikiran, eh, dan juga mendominasi al-aksar mayoritas negeri kaum muslimin Roma meskipun rahil telah angkat kaki askarihim pasukan mereka tentara mereka anda dari negeri-negeri kaum muslimin di zaman sebelum Islam orang kafir itu yang menjajah banyak negeri, menyerang dan menduduki banyak negeri kaum muslim Pada zaman kita terjajah sebenarnya secara pemikiran, secara politis meskipun tentaranya sudah tidak ada. Sebab yang kedua adalah bu'du nazar jauhnya pandangan mu'alif luasnya ilmunya wa idrak dan pemahamannya hal ini menjadikan beliau yu'alif mem membahas hadil umur masalah ini dengan gaya bahasa yang umum sehingga yunasib cocok untuk kaum muslimin di setiap tempat dan di sepanjang waktu. Kita lana dan jelas lana bagi kita hal itu seandainya kita memaparkan aham mal doa, tema-tema yang paling penting yang dibahas oleh mu'alif waya maujudatun dan ini adalah masalah-masalah yang ada di zaman beliau Buat dulu dan engkau dapatkan juga Bainal muslimin masalah-masalah itu ada di tengah-tengah kaum muslimin al pada hari ini. Apa itu? Masalah yang dibahas oleh mu'alif di sini dan ada di tengah-tengah kaum muslimin. Minat bil kufari wal a'ajimi ghairil muslimin fi zayyi wal libasi wal adati والتقاليد واللغة والأعياد واحتفالات ونحوها وانتشار البدع الاعتقادية والعملية من التعلق بالمقبورين ودعائهم من دون الله وما تروجه الطرق الصوفية بين مريديها وغيرهم من البدع والخرافات إياء شعائر الجاهلية وعاداتها وآثارها ومآثرها التي مهاها الإسلام هيمنة الأفكار والمفاهيم والثقافات غير الإسلامية على أذهان الكثير من المسلمين وانتشار الفلسفة وإلحاد ونحو ذلك وهذا عن الكتاب في عمومه والآن سأعرض بدراسة وتحليل لبعض موضوعات الكتاب <coughs> hal-hal yang dibahas di kitab ini adalah tasabuh dengan orang kafir dan orang asam yang non muslim dalam mode dalam pakaian kebiasaan takalit tradisi bahasa hari raya perayaan manahia dan semacamnya tersebarnya bid'ah keyakinan ataupun bid'ah amali Contohnya ta'aluk menggantungkan hati kepada orang-orang yang sudah dikubur Berdoa kepada mereka selain Allah pada Dan apa yang dilaris maniskan oleh e, Turuk, Sufiyah, Tarekoh-Tarekoh Sufi Di antara murid-murid mereka Aslinya murid itu istilah Sufi Aslinya kata-kata murid dalam artian tilmil itu mustalahat sufiah menurut artinya apa yang menghendaki yang menghendaki untuk sama gurunya wa ghairihi min al bidah wal khurafat dan dan dan selain sufiah berbagai bid'ah dan khurafat mitos-mitos dan menghidupkan syiar syiar jahiliyah dan kebiasaan jeliyah kemudian atar bekas atau peninggalan jahiliyah wa ma'akhirha dan tempat-tempat situs-situs jahiliyah alat hal Islam yang dihapus oleh Islam. Bagaimana hikumuni pemikiran dan pemahaman, bahasa kofat dan budaya yang real Islaminya budaya non-muslim menguasai adhan benak kasir minal muslimin banyak kaum muslimin dan tersebarnya filsafat ilhad penyimpangan dan semacam itu ada inilah keterangan tentang buku ini secara umum dan al-an sekarang akan saya paparkan dirosah kajian dan analisa untuk beberapa modul tema yang dibahas dalam kitab ini. Yang pertama adalah tambihul mu'alifi ala aslaini muhimmaini. Peringatan mu'alif tentang dua kaidah penting. Tulis. Istahalla mu'allifu kitab iktida'i isiratul mustaqimi li mukhalafati ashabil jahimi khalin muhimmin wa jadirin bita'amuli wa dirasati li annahu yaskulul asasa li'annahu yusakkilul asasa lifah lifahmi muskilati tashabbuhil muslimina bigoirihim summa ila jiha ila jiha wa tajnubu aktaraha ala basiratin wahuda wadalika wa dhalika annahu nabbaha ala aslaini min usulit dini la la gina lagi nalil muslim lil muslimi an fahmihima wa likulli wahidin minhuma ila ila alaqatun bil akhori al aslu al awalu isbaru rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama al qati'a al aqida al qati'u al qati'u al aqidu bi anna ummatahu satattabi'u sunanal umamillati satatta'u sunan sunanal umam lati min minal yahudi wan, wan nasara wa farasa wa faris wa farisin wa Ru wa rumi wa nahwihim shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in wa hada yakni anna tawa'ifa min hadhil ummati sawfa tashabbaha tatashabbahu bil kufari qat'an al aslu tsani ikhbaruhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-qati'u al-aqidu aidan bi anna Allah taala takaffala bihafzid dini bihafzid dini wa annahu la tazalu ta'ifatun minal muslimina al haqqi dhahirina hatta taku sa'atu wa annal ummata la tajtami'u ala dalalatin thumma yuwazinu baina hadain hadainil aslaini ba'da an awrada al ahaditha al waridata ani rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi itba'il muslimina fi ittiba'il muslimina sunana sunana sunana man kana qablahum fayaqulu fa akhbara annahu sayakunu fi ummatihi mudahatan lil yahud mudahatun lil yahudi wan nasara wa hum ahlul kitabi wa mudahatun lil farisin war rumi wa hum al aajimi ya. al aajimi Istahala memulai mu'alif kitabnya Iktidak Surat al-Mustaqim Tuntutan jalan yang lurus Untuk menyelisi Ashabil Jahim orang-orang kafir yang penghuni neraka Bima tukhal dengan pengantar yang penting Jadirin layak Kita amul direnungkan Wadirosah dan dikaji Li'annahu karena madkhol itu Pengantar tersebut disyakil Membentuk Al-asas, landasan atau pondasi difahami untuk memahami muskilah permasalahan Tasabuh kaum muslimin dengan non muslim Kemudian me Membahasnya Kemudian Menjauhi bahayanya Ala basyaratin dengan ilmu dan Buddha dan ilmu Wadalika dan itu punya mu'alif nabah mengingatkan dua faedah penting yang termasuk faedah dalam agama. Lahina tidaklah Eh, atau pasti membutuhkan lil muslim setiap muslim untuk memahami keduanya. Nah, rina kan tidak rina itu tidak membutuhkan. tidak membutuhkan. Tidak tidak membutuhkan. Membutuhkan lil muslim dibutuhkan lil muslim setiap muslim untuk memahami keduanya. Walikuli wahidin dan setiap satu dari keduanya itu punya hubungan alaqah dengan yang lain. Faedah yang pertama adalah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al qati yang pasti, al akid yang tegas. Bahasanya umatnya akan mengikuti sunan al umam jalan umat-umat yang sebelumnya yaitu Yahudi, Nasrani, Persia, Romawi dan yang lainnya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. <coughs> Bahasa yakni dan ini berarti bahwasanya Tawaif banyak kelompok dari umat ini saufa akan bahu menyerupai orang-orang kafir dan ini pasti. Kemudian kaidah yang kedua, penyita yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan al fatih yang pasti, al akid yang tegas juga Biasanya Allah menjaga agama ini. Maka para menjamin terjaganya agama ini. Dan sinyal di dalam diri sekelompok dari kaum muslimin akan selalu berada Allah hak di atas kebenaran, dohirin nampak sehingga terjadinya kiamat dan tentunya umatnya tidak akan bersatu di atas kesesatan itu dua faedah yang dimaksudkan faedah bahasanya akan ada penyertaan mengikuti jalan umat sebelum Islam dan faedah Allah akan jamin agama ini tetap terjaga Suma yuazin kemudian beliau membandingkan Baina hadainin aslaini dua kaidah ini setelah Auroda mendatangkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ilmu muslimin kaum muslimin mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka maka mu'alif penulis mengatakan itu Syekhul yang mengatakan Fa'akhbara maka Nabi memberitakan Bahwa akan ada di tengah-tengah umatnya Mudahatun penyerupaan Dengan Yahudi dan Nasrani Dan mereka adalah ahli kitab Dan penyerupaan dengan Persi dan Romawi dan mereka adalah orang Ajam non Arab. Aduh. وقد كان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة بل قد تواتر عنه أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة وأخبر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة هذه الأمة هذه الأمة لا يجمع هذه الأمة على دلالة على دلالة وأن الله لا يزال يبرز في هذا في هذا الدين برسا يستعملهم في فيه لطاعته فعلم بخبر الصدق أنه في أمته قوم آه، مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا وقوم منحرفون إلى شعبة إلى شعبة من اليهود شعب اليهود من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى وإن وإن كان وإن كان الرجل لا يكفر bikul bikulin inhirafi hirafin bikulin hirafin bal waq bal waqada waqad la bal waqad la yafsuku aidan bal qad yakunu al inhirafu kufran wa qad yakunu fuskan furifan fiskon wa qad yakunu ma'isatan ma'siyatan ma'siyatan wa qad yakunu khati'atan wa alaihi fa innahu bi min min anna ma waqa'at fihi ummatu wama sataqa'u fihi min tasabbuhi bil umami al ukhra inama huwa qadara min aqdarun qadarun inama huwa qadarun min aqdaril aqdarillahi wa qada'uhu alladhi la yaridu la yuraddu la, la yuraddu fa inna hada la ya'ni anna al muslima sayastaslimu bihazal qadri qadari bihazal qadari bal innahu mutalibun mutalabun mutalabun bi fi'il asbabi alwaqiyati fa inna Allah ta'ala hazarana sabil kafirina wa amarana bil istimsaki bil bil urwati alwusqa wa bil islahi wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkari kama anna uqu'a فئة من المسلمين أو حتى أكثرهم لا قدر لا قدر الله ذلك في تشبه بالكافرين فإن هذا لا يعني أن الأمة هلكت هلكت كلها فإن الله تعالى Halakat kullaha. هلكت كلها فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالنصر والتس- والتثبيت Wazuhuri zuhuri alal haqqi ila qiyamis saati fa wa'adahu fa wa'duhu ta'ala sadiqun nafizun kama anna qada kama anna qada'ahu fi wuqu'i ba'dil muslimina fi tiba sunani ghairihim nafizun aidan nah. maka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang tasabut dengan mereka ahli kitab wahaulah dan mereka ada Walai sahadat dan ini bukanlah berita ten tentang keadaan jamin umat semua umat. Bahal bahkan terdapat hadis yang mutawatir yang intinya la tazal di dalam jinti sekelompok dari umat ini akan nampak di atas kebenaran sehingga terjadinya kiamat. Dan Nabi saw memberitakan bahasanya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Dan sesungguhnya Allah layazal selalu menanam di tengah-tengah agama ini satu tanaman itu satu generasi memunculkan satu generasi yang yastakmilhum Allah eh, perintahkan mereka untuk beramal ditaati untuk taat pada Allah maka diketahui dengan berita yang jujur ini <coughs> berita yang benar ini bahasanya di umat sih di tengah-tengah umat Nabi ada sekelompok orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi itulah Islam yang mahdon murni kemudian wakamun ada juga sekelompok orang yang menyimpang boleh jadi menuju satu cabang dari cabang-cabang Yahudi atau sifat atau dan menuju sifat dan sifat-sifat Nasrani meskipun seorang itu layak yakfur tidaklah kafir dengan setiap dengan semua bentuk penyimpangan bahkan juga tidaklah fasik dengan penyimpangan namun Pat Yakulu terkadang penyimpangan itu juga kekafiran Dan penyimpangan itu juga kefasikan Dan penyimpangan itu adalah kemaksiatan Dan terkadang adalah cuma sekedar keliru kesalahan penyimpangan itu boleh jadi kekafiran, kefasikan, kemaksiatan atau kesalahan non pelakunya yang melakukan uh, penyimpangan berupa kekafiran belum tentu jadi kafir belum tentu jadi kafir. wa alaih berdasarkan hal itu dirohmi meskipun <clears throat> Bagaimana wakoat apa yang uh, umat ini terjumus ke dalamnya wa masa papa ufi dan apa yang umatnya akan terjumus ke dalamnya yaitu tasabuh dengan <clears throat> umat-umat yang lain itu adalah kodaron salah satu takdir Allah wakodauhu dan keputusan Allah yang layuat itu tidak mungkin bisa dicegah fa inna nih maka ini tidaklah berarti seorang muslim yang taslim pasrah dengan takdir ini bahkan ini seorang muslim mutolak dituntut untuk melakukan sebab waktu yang antisipasi karena sini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita jangan mengikuti jalannya orang-orang kafir memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali yang kokoh memerintahkan kita untuk islah memperbaiki masyarakat untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar maka sebagaimana hukuk terjumusnya fi'ah sekelompok kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin laqad Allah hudalika semoga Allah tidak mentakdirkan hal itu terjumus dalam tasabut dengan orang kafir maka hal ini layaknya tidak berarti bahasanya umat ini seluruhnya binasa in Allah karena maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kaum mukminin dengan mendapatkan pertolongan tasbih dan uh, kekokohan Waduhur alal haqi dan menang di atas kebenaran hmm. Sampai terjadinya kiamat dan janji Allah itu sodikun benar nafidun pasti terlaksana <coughs> bagaimana ahu keputusan Allah terjumusnya tentang terjumusnya sebagian kaum muslimin dalam mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka juga nafidun aidan terlaksana juga kama anna ikhbara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi anna ummatahu satatba'u sunanal ladina min qabliha ja'a bi ma'radin nahi wa tahdhiri wa ittikhadhi asbabil wiqayati wa dhalika bi tamassuki bi kitabillahi ta'ala واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واقتفاء آثار السلف الصالح والحذر من الابتداء في الدين واتقاء أسباب الضلالة والغوايات وهكذا نجد المؤلف رحمه الله في أسلوب العلم الرصين واستدلاله القوي الواضح استطاع أن يستجلي هذين الأصلين ثم يوافق بينهما mimma yaj'alu al-qari'a ala bayyinatin wa wuduhin wa hadha madkhalun asasiyyun wa muhimun li fahmi wasti'abi baqiyati mabahithil kitabi allati taduru kulluha haula mawdu'i tasabuhil muslimin muslimina bi wa ma warada jumlatan wa tafsilan wa bayani asarihi wa nata wa nataijihi wa turuqil wiqayati minhu Bagaimana berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya umatnya akan mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka itu jahat datang bima arat dalam konteks larangan dan tahdid dan upaya untuk istiqrat mengambil sebab-sebab riko ya preventif Wadhalika dan itu bisa masuk dengan berpegang teguh dengan Kitabullah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Waktifak dan mengikuti asar salafus saleh Walhadar dan waspada dari tidak membuat bid'ah dalam agama Wadekok dan eh, hati-hati dari sebab dolalah kesesatan wal huwayah dolalah itu kesesatan dalam ilmu huwayah <coughs> itu kesesatan dalam amal kesesatan dalam ilmu itu namanya dolala, kesesat, kesesatan dalam amal itu namanya ruwaya ilmunya benar namun amalnya tidak benar itu ruwaya eh, dolalah ilmunya memang sudah tidak benar dan demikianlah najib kita dapatkan mu'alif dengan gaya bahasa yang ilmiah, arasin yang kokoh, dan pendalilan yang kuat dan jelas, Istiqomah mampu untuk <clears throat> yang menjelaskan dua kaidah ini kemudian mengkom, mengkompromikan bainahuma keduanya. Hal ini menjadikan al pembaca benar-benar tahu dan jelas wahada dan ini adalah madkhal pengantar yang asasi dan muhim dan penting untuk memahami wasiat dan e, memahami keseluruhan sama dengan paham tapi paham yang di setiap itu ya semuanya. Itu ya mabahisul kitab pembahasan kitab yang baqiyah yang lainnya alat dulu yang berputar seluruhnya haula di sekitar tema rasa buka muslimin dengan non muslim wa fihi dan dalil-dalil yang datang berkaitan dengannya secara global ataupun rinci dan menjelaskan dampaknya dan hasilnya dan cara-cara wiqayah menghindarinya intinya ada dua kaidah yang perlu diperhatikan. Yang pertama bahasanya eh, eh, umat ini akan pasti yaitu takdir Allah yang tidak mungkin tertolak itu irodah kauniyah Allah Subhanahu wa taala Bagian umat ini atau sebagian besar yang akan mengikuti jalan umat-umat sebelum kita yaitu orang-orang kafir. Namun Allah juga menjamin bahasanya agama ini pasti terjaga maka kabar bahasanya umat ini akan terjumus dalam tasabur dengan kafir itu bukanlah takdir yang kita harus pasrah dengannya maka nah, kita ada irodah kauniyah yang harus kita hadapi eh, kita obati dengan menjalani korid irodah syariah Allah subhanahu wa ta'ala maka obat dari irodah kauniyah adalah dengan menjalani irodah syariah itu apa? ya, itu berpegang teguh dengan Quran Sunnah dan dan mempelajari Quran dan Sunnah dan mengamalkannya sebagaimana dipahami oleh eh, salaf dipahami oleh para sahabat. waktu anwa'il bid'ai wa syirkiyati allati ubtuliyat biha al-ummah. Contoh beberapa jenis bid'ah dan syirik yang ditimpa atau dilakukan oleh umat ini. ولقد شخص المؤلف رحمه الله أكثر الأمراض وأنواع وأنواع تشبه وتقليد بالكافرين التي وقع فيها المسلمون حين تساهل كثير منهم بدينهم فوقدوا عن تهجير الرسل صلى الله عليه آله وسلم أمته من الوقوع فيها وقعت فيه فيما وقعت في فيما وقعت فيه فيه الأمم قبلهم من البدع والضلال والضلال فذكر طائفة طائفة من ذلك فذكر طائفة من ذلك في العبادة في العبادات وأخرى في في السلوك والأخلاق والعادات وسالت وثالثة وثالثة في الاعتقادات والإرادات فمن البدع في العبادات إحداث أعياد أعياد واحتفالات لم يش لم يشرحها الله لم يشرحها الله ولا ولا رسول ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فعلتها إنما <clears throat> فعلتها الأمم الأخرى كاليهود والنصارى كاليهود كاليهود والنصارى أو فارس والروم ونحوهم كالاحتفال بيوم عاشوراء عاشوراء وبالمولود النبوي وبال وبالليلة الإسراء والمحراج وليلة النصف من الشعبان شعبانة من الشعبانة وأهداف صلوات صلوات لم لم يشرعها الله كصلاة الرغائب رغائب وتخصيص ليال ليال وأيام بعينها بعبادات muqtadatin muqtadatin ka'awalil ka'awalil khamisin <coughs> ka'awalil khamisin min wajabin walailati walailati awali jum'atin walailati nisfi minhu wakar rohbaniyati rohbanati wakar rohbanati <coughs> masiyahati masiyahati liwairi liwairi qasdin masru'in atau mubahin eh. wal wal hulu sidini. nih. Laqad sakhasa sungguh muallif telah eh, me mengidentifikasi apa kalau istilah dokter itu apa kalau menentukan penyakit ini no? mendiagnosis tak tak uh, itu mendiagnosis mendiagnosis mengidentifikasi lakot sakosa muale penulis mendiagnosis aktar al-amrod ini kan berkaitan dengan penyakit bahasa kedokteran aktar al-amrod mayoritas penyakit dan berbagai bentuk tasabut dan taklid kepada orang kafir yang terjumus di dalamnya al-muslimun Hina pada saat tasahala meremehkan banyak dari mereka dengan agama mereka sendiri warwafal dan lalai dari tahbir peringatan Rasulullah SAW kepada umatnya minal wuku supaya tidak terjumus dalam perkara yang terjumus ke dalamnya umat-umat sebelum umat eh, sebelum kaum muslimin berupa berbagai bentuk bid'ah dan kesesatan maka mu'alif menyebutkan sejumlah bid'ah dalam masalah ibadah kemudian yang kedua bid'ah dalam masalah perilaku, akhlak, dan kebiasaan dan yang ketiga bid'ah dalam keyakinan dan keinginan. Yang pertama bid'ah contoh bid'ah dalam ibadah. Ihdas mengadakan hari raya dan perayaan yang tidak Allah syariatkan. Tidak pula disyariatkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hanyalah dilakukan oleh umat-umat yang lain yaitu Yahudi dan Nasrani, Persia, Romawi dan yang lainnya. Contohnya perayaan hari Asyura, baik perayaan untuk kesedihan sebagaimana dilakukan oleh Rafidah <coughs> atau perayaan sebagai hari kegembiraan sebagaimana dilakukan oleh Khawarij Nasibah dengan menjadikannya sebagai hari raya anak yatim atau yang lainnya. Wabil Maulid An-Nabawi dengan Maulid Nabi dan peringatan malam Isra Mi'raj, peringatan nisfu Sa'ban, perayaan nisfu Sa'ban dan mengada-adakan salat berbagai jenis salat yang tidak Allah syariatkan contohnya sholat roroib kemudian mengkhususkan malam-malam atau hari-hari tertentu dengan ibadah-ibadah beibadatan dengan ibadah-ibadah muktadatin dan itu dijadikan kebiasaan semacam hari Kamis pertama dari bulan Rojab atau malam Jumat pertama bulan Rojab dan malam Nisfu Sa'ban atau atau malam nisfu rojab banah dan semacam kerahiban demikian juga siyahah mengelana berjalan-jalan liwai qasdin masroh tanpa tujuan yang disyariatkan atau tujuan yang mubah dan sikap berhulu dalam agama <coughs> siyahah ini hanya sufi ya orang-orang sufi yang mereka sufi itu punya punya bid'ah siyahah mereka eh, bukan ya di tempat kita orang-orang yang eh, apa sufi kemudian cuma jalan-jalan kemana cuma jalan lah barang mungkin tahun atau macam-macam ya, katanya pak ya mau mengunjungi apa eh, wali-wali ini ini sana namun tidak boleh naik kendaraan dan jalan kaki Siah ini juga bid'ahnya jamaah tabligh. Kemudian mimma waqa'a fihi muslimun fi suluk wal akhlaq wal wal adat al hasad wal baghyu wal bughlu bil mali wal ilmi wa juhudu ma'al ma ma'al akharina min al haqqi indal khusumati wa tasabbuhu bil kafirin bil libas wal ratanati bil ghatihim li ghairi daruratin di antara yang kaum muslimin tersebut di dalamnya berkaitan dengan perilaku, akhlak dan kebiasaan. Hasad atau dengki, baryu melanggar hak orang lain, pelit berkaitan dengan harta, demikian juga pelit dengan masalah ilmu. Kemudian mengingkari kebenaran yang ada pada pihak lain. Ingdal khusumat ketika terjadi perdebatan. Debat kusir sampai-sampai menolak kebenaran perkataan yang benar yang dikatakan oleh lawan bicara. Tasabuh dengan orang kasut dalam pakaian rot rotonah, rotonah itu apa? Eh, berbicara dengan bahasanya orang kafir lirairi dorotin bukan karena satu hal yang darurat. Wa mimma waqa'u fihi min al-i'tiqadat wal iradat. Bid'ah yang kaum muslimin terjumus dalamnya berkaitan dengan keyakinan dan kehendak. كالغلو في الأنبياء والصالحين كما تفعل طوائف من المتصوفة والمتعبدة وتحريف الكلم عن مواضعه كما فعلت الفرق كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض وبعض الأشاعرة ونحوهم وكبناء المساجد على الكفر وطواف بها ودعاء أهلها من دون الله wa tamassuhi wa tabaruki biha wa nahi ah. dzalika minal bid'ah wa syirkiyati alati waqa'a fiha katsirun minal juhali wal mubtadi'ina wa ashabi turuqi sufiyati wa syi'ati wa ghairihim wa kata'abudi bil aswati wa sima'i wa tarbi wa raqsi wa suwaril jamilati bima yusamunahu bi islahil ahwali kama taf'alu turuqu sufiyatu alati uktuliyal muslimuna biha maka tafarruqi wal ikhtilafi fid dini wa qaswatil qulubi. Contoh bid'ah berkaitan dengan akidah. Dulu terhadap para nabi dan orang saleh. Bagaimana perilaku sekelompok atau beberapa kelompok orang-orang sufi dan ahli ibadah. Kemudian mengotak-atik dalil dari tempatnya. Bagaimana dilakukan oleh banyak firqah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah, bagian Asy'ariyah dan semacam mereka dan membangun masjid di atas kubur dan menawafi kuburan berdoa kepada penghuni kubur dengan meninggalkan Allah mengusap-usap dan tabaruk dengan bangunan kuburan diusap-usap, dicium-cium dan diusap ditempelkan ke wajah ditempelkan ke badan dan semacamnya bahkan bentuk-bentuk bid'ah dan kesyirikan yang wakwa afiat tersebut ke dalamnya banyak orang-orang bodoh dan ahli bid'ah dan orang-orang yang e, menekuni torikoh-torikoh sufi demikian juga syiah ya, karena syiah itu identik dengan pemujaan kubur dan semacam mereka contoh bid'ah yang lain adalah bid'ah ta'abud bil aswat ya ta'abud eh, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala bil aswat dengan nyanyian bersimak dan mendengarkan nyanyian bid'ahnya orang-orang sufi jadikan bernyanyi dan mendengarkan nyanyian sebagai satu satu bentuk ibadah dan diadopsi oleh dan banyak orang di zaman sekarang watar biwaroksi kemudian ah, menari dan wakas <coughs> menari watar dan ya, menari Mungkin mungkin yang menari kepala yang goyang kepala atau yang goyang-goyang kaki atau yang lainnya dan beribadah dengan melihat suar jamila ya. wajah perempuan yang yang cantik kita katakan menonton melihat ini adalah mereka sebut dengan islahil ahwal memperbaiki keadaan hati dengan dengan memandangi perempuan cantik ini bid'ahnya sufi nah, sekarang ya itu ya, orang nah, liberal atau populer dan macamnya Kama taf'alu sufiyah. Bagaimana dilakukan oleh berbagai tarekat sufi yang eh, ada di tengah yang kaum muslimin itu mendapatkan cobaan dengannya. Yang lain adalah perpecahan dan perselisihan dalam agama dan sesuatu kulub dan hati yang membatu, yang keras. qad istaqsa al-mu'alifu hadhihi al-umura wa fassalaha ala nahwin la dauli ahadin yutaliu ala hadal kitabi udhran fi jahliha au jahli ahkamiha kullu hadil asya'i wa ghairiha kathiran mimma dzakahul mu'allifu waqa'at fiha al umamu min jara'i tashabuhiha bil umamil ukhra Padistaksa mu'alif telah menyebutkan <coughs> semua hadil umur perkara-perkara ini wafasola dan merincinya al-nahwin dalam bentuk layadak tidak membiarkan bagi seorang pun yang mentelaah kitab ini sehingga memiliki uzur untuk tidak mengetahuinya atau tidak menghukumnya. Semua hal ini dan yang lainnya kasir bahkan banyak apa yang disebutkan oleh mu'alif adalah waqa'atiyah terjemur di dalamnya umat ini minjarak disebabkan tasabuhia karena mereka tasabuh dengan umat-umat yang lain. ومن الجدير بذكر أن هذه الأمور لا تزال توجد بين المسلمين وربما زاد عليها عما عهده المؤلف في عصره فصوفية بتركها الكثيرة وطقوسها المبتدعة وشقياتها وأساليبها الشيطانية لا تزال تؤتي ثمرها أن نقدت من التفريق بين المسلمين وجعلهم طرائق قدادة وأحزابا متنافرة وتدلل العامة وتستجهل أهل العلم وتبدئ أهل السنة وتؤذي موتى المسلمين وسلفهم أصالها ببناء المساجد والقباب على قبورهم وممارسة الشرقيات والبدع والخرافات عندها من طواف وتمسح وتبرك ودعاء من دون الله وغير ذلك mimma yatato yata fattaru lahu qalbu kulli mu'minin musyfiqin ala dinihi wa ummatihi walastu atajanna au uba lihu fi ma dzakartuhu wal waqi'u yashhadu wa yantiqu bihalihi thumma syi'atu rafidu kadzalika la yazaluna yufsiduna rub'atan kafiratan min biladil muslimina bi bina'il masyahidi wal qubabi wa taqdisil kuburi wa ahliha wa nasil bidai fid dini thumma nasiriyatu wal qaramitatu al ismailiyatu hahum lahum wujudun wa ataron, kama kanu yaf'aluna fi asril mu'alifi wa qablahu fahadhihi awjuhi eh, sibhin kabiratin kabiratun baina asrina wa asril mu'alifi wa minal jadir dan satu hal yang patut sedikit disebutkan <coughs> bahwa perkara perkara ini latazalu terus menerus tujat ditemukan di tengah-tengah kaum muslimin. Rubama boleh jadi bahkan bertambah melebihi apa yang dahulu dikenal oleh mu'alif di asri di zamannya. Maka sufi dengan berbagai tarikahnya yang banyak mutukus dan ritual-ritual tukus yang tua. Ritual-ritualnya yang bid'ah dan berbagai kesyirikannya dan gaya-gaya uh, ajaran setannya la terus menerus memberikan buah yang yang pahit itu perpecahan di antara kaum muslimin menjadikan kaum muslimin taraik kelompok-kelompok yang berbeda-beda dan azab kelompok-kelompok yang saling bermusuhan dan sufiyah juga terus menerus menyesatkan orang awam dan membodoh-bodohkan ulama dan membinahkan memtabdi ahlu sunnah dan menyakiti kaum muslimin yang sudah meninggal dunia dan salat mereka yang saleh dengan membangun masjid eh, dan dan kubah di atas kubur wa mumarasah melakukan berbagai hal syirik dan bid'ah serta khurafat indah di dekat kubur yaitu tawaf mengusap-usap dan tabaruk doa kepada selain Allah dan yang lainnya mimma yatafattar yang menyebabkan terbelahnya hati setiap orang yang beriman yang sayang terhadap agamanya dan umatnya. Walastu dan tidaklah aku atau jana aku balik aku kurang ajar atau ubalik berlebih-lebihan dari kata-kata jina ya menyakiti atau berlebih-lebihan dalam apa yang aku sebutkan. Falwakil maka realita membuktikan hal itu dan berbicara dengan keadaan sufiah. Menceritakan keadaan sufiah. Kemudian orang Syiah Rafidah demikian pula terus menerus Yub Sidun merusak Ukatan kabirotan wilayah yang besar <clears throat> di, di negeri kaum muslimin. Mereka rusak dengan membangun masyahid dengan membangun makam-makam yang diziarahi masyahid itu makam-makam yang dikunjungi yang dipuja-puja membangun berbagai kubah dan mengkultuskan berbagai kubur dan penghuni kubur dan menyebarkan fitnah dalam agama dan firqah nasiriyah koromito ismailiyah lagum mereka lagum wujudun ada wa'atarun dan punya pengaruh bagaimana mereka melakukan apa yang mereka lakukan di zaman mu'alif dan sebelum mu'alif maka inilah aujuh sisi-sisi kemiripan yang sangat besar antara zaman kita dengan zaman Ibnu Taimiyah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.